Ikhwani fi din, a'azakumullah. Said Aqil Siraj awal pertama datang ke Indonesia dari studinya sudah menyatakan Uthman ibn Affan itu pikun. Dan saya sempat membantah tulisan dia. Ini Ikhwani Allah. Justru itu pemicu detonator yang akan meledakkan perpecahan di Indonesia. Dari awal sudah terlihat ini bahaya ini orang. Ternyata subhanallah entah siapa yang merencanakan tiba-tiba jadi pemimpin organisasi besar. mulai berbicara dengan sekian macam keanehan-keanehan bahwa kita dengan Islam Nusantara adalah agar menjadikan Islam yang cocok dengan kelembutan Indonesia dengan tidak seperti Islam Arab Astagfirullah. Apa yang kamu katakan? Islam Arab itu Islam yang mana? Islam Arab itu Islam yang mana? Islam yang pegangannya adalah Al-Quran yang berbahasa Arab. Itu yang dimaksud. Berarti engkau mencela Al-Quran. Ya. Quran dan Arabian la'annakum taqilun. Oh, turunkan Quran bahasa Arab agar kalian paham. Bahasa-bahasa lain sudah banyak yang hampir nggak bisa dibaca. Tetapi bahasa Arab masih sampai hari ini masih terbaca, masih dipahami. Atau maksimum adalah Islam yang diajarkan oleh orang Arab. Rasulullah SAW orang Arab. Dari Quraisy, dari Bani Hashim, dari turunan Ismail. Kenapa? Kok jadi berpikir dengan kesukuan? Ini aneh. Ada apa dengannya? Ada apa dengan Arab? Harusnya kalau engkau muslim, kita muslim, mereka muslim, maka kita katakan seperti ucapan Rasulullah SAW. Kullukum min Adam, wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam, dan Adam dari tanah. La fadla Arabi ala ajami. tidak ada keutamaan yang asing di atas yang Arab. tidak ada keutamaan Arab di atas yang asing. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Maka jangan bicara Arab ataupun Indonesia. Nusantara ataupun Turki. Jangan. Bicaralah apakah ini agama Allah, apakah ada dalam Quran, atau ada dalam sunnah, atau tidak. Kalau ada, maka itu agama kita kaum muslimin di seluruh bangsa. Kalau ada dalam Quran dan sunnah, maka itu agama kita kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Bangsa apapun. Kan begitu semestinya. Justru ini adalah pemicu perpecahan yang mengerikan. Kalimat-kalimat yang seperti itu. Tuduhan-tuduhan kepada Arab dan ternyata melangkah lagi pada langkah berikutnya ikut bicara orang lain menyatakan bahwa hijab itu budaya Arab Gak usah kita pakai budaya-budaya Arab. Islam Islam, tapi budaya Arab jangan dipakai. Ajib. Wallahi, budaya Arab itu justru telanjang dengan tari perut. Itu budaya Arab dulu, sebelum datangnya Islam. Iya kan? Sebelum datang Islam apa mereka? Berhijab. Mereka mempertontonkan perut mereka. Mereka tarik-tarik segala macam. Jadi tontonan. Tetapi setelah datang Islam, tutup hijab. Allah yang memerintahkannya min fawqi sab'a samawat yudnina alaihinna min Bihinna. tutuplah dengan jilbab kalian dengan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka Allah yang menyuruh dalam Al-Quran. Dan Al-Qurannya masih sama sampai hari ini, nggak berubah satu huruf pun. Kok bisanya tiba-tiba dikatakan ini Arab? Jahil dalam ilmu agama, tapi ingin membuat reaktualisasi, ingin membuat perombakan agar Islam itu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Sudahlah, jangan memaksa-maksakan perkara yang tidak mungkin perkara yang mustahil dan bertentangan. Agama Allah itu dari Allah. Agama Allah itu diajarkan melalui utusan yang diutus oleh Allah, yaitu Rasulullah. Tidak mungkin bisa ditambah dari apapun dari ucapan apapun. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan dalam kitabnya ekor Mursalah di halaman 113 menyatakan tentang agama ini. Inna Allah Ta'ala qad tammamad dina binabiyihi. Allah telah menyempurnakan agama ini dengan nabinya. Disempurnakan dengan datangnya nabi terakhir. Wa kammalahu bihi. Dan Allah menyempurnakannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya Nabi Isa alaihi salam mengajarkan agama Allah. Kemudian dirusak oleh pengikutnya. Diperbaiki lagi dari mulai Musa, kemudian Isa, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW, maka dilengkapi. Setelah dilengkapi, maka inilah agama yang pernah diturunkan pada Nabi Musa dan Nabi Isa dengan disempurnakan oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Ini baru yang namanya agama Islam. Kalau bukan ini bukan agama. Kalau bukan dari Allah, bukan dari Rasul yang diutus oleh Allah, bukan agama. Kata Muqayyim selanjutnya, walam yahujuhu huwa wala ummatuhu ila aqlin wala naqlin siwah wala ra'yin wala manam wala kasyaf kata Muqayyim maka agama ini sudah sempurna tidak butuh tambahan tidak butuh tambahan untuk Islam dan untuk umatnya nggak perlu tambahan dari akal nggak perlu tambahan dari nukilan apapun, nggak perlu tambahan dari pendapat siapapun, nggak perlu tambahan dari mimpi siapapun, wala kasyaf, tidak pula dari kasyaf-kasyaf siapapun. Agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah angku sempurnakan agama kalian dan aku lengkapi kenikmatanku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Apa artinya ini? Lam yahuju tidak membutuhkan tambahan dari akal. Enggak perlu kalian susah-susah ngelamun, bikin Islam apa lagi, bikin Islam apa lagi. Nama bisa berganti-ganti. Tapi intinya sama. Tidak puas dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menuduh bahwa ini perlu dirombak, perlu diganti, perlu disesuaikan. Perlu disesuaikan dengan budaya, perlu disesuaikan dengan sosial, perlu disesuaikan dengan keadaan kondisi Indonesia dan seterusnya. Bisa jadi apa agama ini? Cina, Islam Cina, dengan barongsai. Loh, karena budayanya harus didukung. Indonesia, Islam Indonesia, Turki, Islam Turki. Jadi ada berapa agama, warna-warni.